واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Bapak-bapak, ikhwah-ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan saya pecah. Karena sekelompok di ujung kanan, sekelompok di ujung kiri. Saya mohon bagi yang di ujung sekali berpindah ke tengah coba. Barakallahu fiik. Karena kemampuan saya memperhatikan panjenengan hanya sekitar 120 derajat. Tidak bisa 180 ya. 120 derajat itu sudah maksimal. Nggak apa-apa di di depan kamera nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena kamera tidak tidak tidak akan mengganggu kamera insyaallah. Baik. Ini masih lebih berat sebelah ya. Nanti saya mohon maaf kalau pandangan saya banyak ke sebelah sana ya. Eh, Bapak-bapak, ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kezaliman, maka kezaliman itu akan dibawa oleh seseorang hingga hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini akan terbawa sampai ketika dia nanti di akhirat. Karenanya Rasulullah saw Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbuat zalim. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran juga menyebutkan banyak sekali larangan yang menjelaskan tentang larangan berbuat kezaliman di dunia ini. Dan itu semua mempunyai tujuan yang besar. Tujuannya adalah agar apa? Agar amal ibadah yang kita lakukan selama kita di dunia ini dapat sempurna kita tuai hasilnya nanti ketika kita di akhirat pada saat di hari kita memerlukan tabungan tabungan kebaikan tersebut. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa pembahasan kita akan membahas tentang janganlah kita mau untuk menjadi orang yang merugi terutama di akhirat. Karena memang nanti ada di antara hadis yang akan kita jelaskan bahwa orang yang akan rugi itu ketika dia datang di hari kiamat sudah beramal kebaikan ketika di dunia. Banyak sekali kebaikan yang ketika di dunia, dia sholat dia puasa, dia membayar zakat, tetapi karena dia mempunyai perbuatan kezaliman yang dilakukannya kepada orang lain atau kepada binatang, maka semua itu menyebabkannya pahala-pahala tersebut menjadi hilang, menjadi berkurang dan kita akan menjadi orang yang merugi. Karenanya di antara sebab kenapa kita mengangkat pembahasan ini yaitu ketoliman adalah ketoliman di hari kiamat adalah untuk menyelamatkan amal kita supaya amal ibadah kita yang kita kerjakan di dunia ini dapat utuh kita bawa nanti di hari kiamat untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan tersebut dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan kehendaknya kemudian semua itu dapat menyelamatkan kita dari panggangan api neraka dan itu berarti kita harus menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi keutuhan keutamaan dan kepenuhan keutamaan-keutamaan pahala kita selama kita berusaha di dunia ini apa saja hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita nanti di akhirat di antaranya adalah kezaliman. Karenanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan la antalqi Allah an, la antalqa Allah bi fima bainaka wa bainah. Sungguh engkau berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dengan 70 tujuh 70 banyaknya dosa, 70 dosa tetapi dosa itu fima bainaka wa bainah. Hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah kita melakukan perbuatan dosa apa yang mana itu merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam mengerjakan salat sampai keluar waktunya. Kemudian kita qada. Itu merupakan dosa dan itu tanggung jawabnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Sufyan ats sungguh engkau akan berjumpa dengan Allah dengan berbekal sab'ina dan ban 70 dosa. Banyak tidak tujuh puluh ini? Banyak. Dan bilangan tujuh puluh ini bukan angkanya yang dimaksud. Orang-orang Arab sering menyebutkan adat, sering menyebutkan bilangan. Tetapi bilangan itu bukan tujuan dari yang dimaksudkan dalam hal ini. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa angka 70 itu menunjukkan jumlah yang banyak. Ya. Taib, kita lanjutkan. Uh, sungguh engkau akan berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa banyaknya tetapi dosa itu antara dirimu dengan Allah ahwanu alaika kata beliau lebih mudah bagimu dibandingkan min antalqahu bidan bin wahid lebih mending daripada engkau berjumpa dengan Allah bidan bin wahid hanya dengan satu dosa tetapi dosa itu fima bainaka wa bainal ibad. Dosa itu ternyata bukan antara kita dengan Allah tetapi antara kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk kezaliman. Ya. Bentuk apa? Bentuk kezaliman. Jadi ketika kita melakukan perbuatan zalim ketika di dunia ini, maka pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu akan lebih berat daripada kita membawa dosa yang banyaknya 70 kali subhanallah punya saja saya ini silent ya maaf ya sebentar hening dah Taib. Kemudian kita lanjutkan dan masih banyak lagi diantaranya perkataan Imam Syafi'i beliau mengatakan bi'sa zadu ilal maat al-udwanu al-ibad. Bi'sa zad. Seburuk-buruk bekal. Bekal yang buruk. Adakah bekal yang buruk? Semua orang kalau membawa bekal pasti maunya bekal itu bekal yang baik. Tetapi tidak semua bekal yang dibawa seseorang nanti ke akhirat itu ternyata bekal yang baik kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bi sal azad seburuk-buruk bekal ilal ma'ad yang dibawa sampai di hari akhir adalah al-udwanu alal ibad yaitu permusuhan dengan hamba Allah. Jadi manakala seseorang datang di hari kiamat membawa perbuatan kedoliman di dunia, ini adalah bekal yang paling buruk karena bekal ini akan menghabiskan bekal-bekal kebaikan kita yang lainnya. Taib. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah menyebutkan sebuah perkataan, "Man ista'badtumun nasa wa qad walad waladathum ummahatuhum ahrara." Mata ista'badtumun nas? Sejak kapan kalian ini memperbudak manusia? Padahal manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Maaf, dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya sejak kapan kita ini mendolimi manusia? Dengan memperbudak mereka Dengan menyiksa mereka kalau pekerja kita pekerjakan dengan dengan keras, ya, kita pekerjakan dengan keras, melebihi jamnya, melebihi kemampuannya. Kemudian kita gaji sekecil-kecilnya. Dan ini bentuk perbudakan. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan orang yang merdeka. Ini perhatiannya agak kacau ini ya. Subhanallah, banyak sekali distraction di sini ya, gangguannya terlalu banyak. Ada lampu, ya, ada handphone, ada minum, ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengembalikan konsentrasi ini. Ya. Tadi saya sampai salah menyebutkan sejak apa namanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada yang menegur Subhanallah. Ya, Taib. Kembali kepada pembahasan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa Hadis yang di, um, di, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang muslim itu yang mana orang lain ini selamat dari gangguannya. Baik gangguan itu dibuatnya, dilakukannya dengan tangannya ataupun dilakukannya dengan lidahnya. Ini baru seorang muslim. Ini merupakan ciri sifat seorang muslim. Tidak suka mendolimi orang lain. Ya, dan masih banyak lagi sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Di antaranya al Muslim akhul Muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Ya. Sampai akhir hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wahai hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku ini kata Allah fala tadzalamu maka janganlah kalian satu dengan yang lainnya saling mendolimi bentuk kedoliman ini banyak nanti akan kita sebutkan beberapa di antara bentuk-bentuk tersebut nah kemudian hadis yang terkait dengan pembahasan kita ini adalah hadis yang utama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat atadruna manil muflis tahukah kalian siapa itu orang yang merugi kemudian para sahabat jawabannya mudah saja namanya orang yang merugi atau orang yang bangkrut itu yang kehabisan duit ya Rasulullah dia tidak punya dirham wala dinar itu orang yang bangkrut bikin usaha apa buka katakanlah warung kecil-kecilan jual HP. Tiba-tiba seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan habis HP-nya. Uangnya tidak kembali. Bahkan berhutang, hutang apa? Biaya sewa konter HP-nya. Ya, sewa tempat. Subhanallah, orang yang seperti ini disebut orang yang bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, Al-muflisu fina, ya, maaf, al-muflisu min ummati seorang yang merugi di antara umatku itu man ya'ti yaumal qiyamah, seseorang yang datang di hari kiamat salatin lihat, dia membawa pahala salat. Wa wasiyamin nah, wasiyamihi Dia membawa di hari kiamat itu puasanya, wa ya'ti qad syatama tetapi dia datang di hari kiamat itu ketika di dunia dia telah mencaci fulan, wa qadha menuduh fulanah berzina wa akala mala hadha tetapi ketika di dunia dia makan harta orang lain wa safaka dama hadha dia menumpahkan darah orang lain membunuh orang lain tanpa hak kemudian wa daraba hadha dia pula memukul saudaranya fayung fayuq tasu bi lihada min hasanatih maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika dia tadi membawa pahala yang banyak tetapi dia tidak berhasil menyelesaikan urusannya di dunia ini bagi kasus bagi orang yang tidak berhasil menyelesaikan urusan kedolimannya di dunia. Ini hasilnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan urusannya di akhirat. Kalau dia mempunyai kebaikan, ya, maka kebaikan itu akan diberikan kepada orang diambil darinya kebaikan dan diberikan kepada orang yang didoliminya. Walihada min hasanatih fa faniyat hasanatuh ketika pahalanya ini semuanya habis, maka ini yang terjadi. Qabla ayyaqdi ma'alai, pahalanya habis sebelum dia menyelesaikan urusan kedolimannya. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Diambil dosa-dosa orang yang tertolimi tadi, diberikan kepadanya, ya, kepada yang mentolimi, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Lihat, seseorang yang semestinya datang di hari kiamat, bangga dengan pahala yang begitu banyak, dan dia siap untuk masuk ke dalam surga ternyata dicegat di tengah jalan dicegat bahkan dia diharuskan masuk surga dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain dia tidak melakukan dosa-dosa itu tetapi karena kebaikannya sudah habis tidak ada lagi yang bisa dilakukannya untuk membalas ke apa perbuatan zalim ketika di dunia itu dari kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa orang lain pun diberikan kepadanya, padahal dosa-dosa itu bukan perbuatan yang dilakukannya selama dia di dunia. Tidakkah ini kedoliman yang dibawa seseorang dari dunia ke akhirat menjadi balak bagi pelaku kedoliman itu? balak yang azim, balak yang besar. Seseorang yang semestinya sudah pantas untuk masuk surga, tidak jadi masuk surga dan bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. billah. Karena perbuatan zalim bukanlah perbuatan yang kecil. Perbuatan zalim terhadap manusia itu dan juga binatang bukanlah perkara yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kedzaliman di hari kiamat. Artinya dibawa urusan kedzaliman di dunia ini sampai di hari kiamat. Perhatikan ya ikhwah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak kita lakukan sendiri. Semua yang kita lakukan ini pasti kita bersinggungan dengan orang lain. Ketika kita memerlukan makanan, pasti kita berinteraksi dengan orang lain. Entah itu istri kita, entah itu pedagang somai, entah itu pedagang bakso, entah itu kawan kita. Maaf, saya nggak bawa duit, bayarin dulu ya. Entah itu saudara kita, entah itu ayah kita, entah itu ibu kita. Ini baru makan. Belum kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Kebutuhan sekolah kita, kebutuhan e, keluarga kita. Dan berbagai macam kebutuhan itu kita penuhi dengan berinteraksi dengan orang lain. Pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, disinilah adanya kemungkinan kita melakukan perbuatan tolik. Maka saat kita berinteraksi dengan manusia, berhati-hatilah. Ya, kalau kita mau hutang Catat hutang itu. Dan kita penuhi pembayaran hutang tersebut. Jangan sampai hutang itu kita bawa kepada sampai di hari kiamat. Kalau kita menyewa, maka kita pastikan bahwa kita akan bisa membayar sewaan rumah tersebut. Kita hitung betul berapa gaji kita, berapa kemampuan kita dalam sebulannya. Kemudian hal-hal lain yang merupakan bagian dari muamalat dengan orang lain hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kedoliman kita di dunia ini menyebabkan kita merugi nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk-bentuk kedoliman? Banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah ini termasuk perbuatan kedoliman yang terbesar. Di antara perbuatan kedoliman yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiringkan di dalam penyebutan dosa membunuh ini dengan ya apa dengan perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik tidak disangka lagi perbuatan dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Menunjukkan besarnya dosa membunuh karena dosa membunuh beriringan dengan dosa melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, kita baca sebagiannya, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar" dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati illa bil Kemudian dia juga tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi juga dengan zina, wala yaznun. Dan tidak pula berzina. Tetapi apabila dia melakukan maka apa yang terjadi wa may yaf'al dzalika yalqa dan yang melakukannya maka dia akan menanggung dosanya. طيب يضاعف له العذاب يوم qiyamah ويخلده ويخلد فيه مهانا fihi muhana. Dia akan dilipat gandakan dosa siksaan tersebut. Siksaan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana dan dia kekal di dalam adab itu dihinakan. Waliyadzubillah. Ini sungguh besarnya dosa membunuh. Ya. Sampai seperti ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 93 ini berat sekali hukuman membunuh. Ya, membunuh ini tergambar bagi orang-orang yang mungkin suka minum minuman keras. Suka pada kehidupan keras. Suka bergaul dengan orang-orang yang suka bermain apa? Suka berkelompok. Sehingga memunculkan apa? Ego kelompoknya. Kalau di Jogja nyebutnya geng. Suka berkumpul bersama geng. Awalnya mungkin 1, 2, 3, 4, 10, 20. Kemudian pada saat ada di antara mereka yang terbunuh, ya, akhirnya membalas pembunuhan tersebut. Seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah. Adapun orang-orang yang tidak bersinggungan dengan hal-hal di atas, maka insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan membunuh. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, mukmin dengan sengaja, maka ini balasannya. Fajazaohu jahannam, neraka apa? Jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya wala'anahu Allah melaknatnya wa'addalahu adaban azima dan Allah menjanjikan baginya dengan siksaan yang begitu besar waliyadzubillah meskipun demikian perbuatan membunuh ini tidak mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya dia tetap muslim dia akan masuk surga setelah nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat apabila Allah menghendaki ataukah ketika dia meminta ampun meminta beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuninya. Itu dari akidah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian diantara perbuatan kedoliman yang juga besar adalah kedoliman mendolimi anak-anak yatim. Dengan apa? Dengan memakan sebagian dari harta mereka. Ya. Dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan kezaliman. Sebab boleh hukumnya memakan harta anak yatim itu apabila harta tersebut ya dimakan dengan cara yang baik. Maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam memakannya. Dan memakannya itu adalah bagian dari ya mukafaah Artinya dia tidak mampu, kehidupannya tidak mampu, maka kehidupannya itu disokong, dibantu dengan harta peninggalan dari si mayit yaitu ayah atau ibu seorang anak yatim yang diasuhnya. Kalau bentuknya seperti ini, makannya wajar, tidak berlebihan, dia mengambil sesuai dengan kewajarannya, maka ini tidak termasuk ke dalam ketoliman Yang masuk ke dalam ketoliman adalah memakannya tanpa hak melebihi batasan-batasan yang tadi sudah kita sebutkan. Mentang-mentang menjaga anak yatim dan anak ini ditinggali oleh orang tuanya peninggalan yang banyak yang mungkin bisa dikatakan tidak akan ada habis-habisnya, ya. Mungkin perusahaan yang tidak akan bangkrut atau saham yang luar biasa sehingga tidak akan mungkin habis kemudian dimakan dengan kedoliman ini tidak boleh. Ini perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman itu, sesungguhnya dia memakan di dalam perutnya ini ya, api neraka. Artinya apa yang dimakannya itu sesungguhnya adalah bagian dari api neraka yang akan dirasakan nanti di hari kiamat. Wasayaslauna sa'ira dan akan di eh, apa namanya dinyalakan baginya pak panasnya api neraka yang berlebihan. Di antara bentuk ketoliman juga, ya, seseorang bersumpah dengan sumpah yang palsu demi mendapatkan sebidang tanah atau hak milik saudaranya yang lain. Dan ini bisa terjadi. Ya, ini bisa terjadi. Manakala ada dua orang yang bersengketa, mengakui bahwa tanah ini adalah miliknya, dia sudah warisi tanah ini sejak tiga keturunan. Kakeknya, bapaknya, dirinya. Maka dia menganggap ini adalah tanahnya. Padahal sesungguhnya tanah ini bukan miliknya. Tanah ini milik orang lain. Maka dia mencari berbagai macam cara untuk memastikan bahwa tanah ini akan menjadi miliknya karena dia yang menempati tanah itu sudah sejak lama. Bahkan ketoliman itu berlaku sejak ayahnya, kakeknya, maka dia beranggapan bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya. Maka mereka berdua datang menghadap kepada hakim. Kemudian mengatakan kepada hakim, Wahai hakim, tanah itu milikku. Kemudian ada yang mengingkari, tidak itu bukan milikmu, itu milik, milik saya. Kemudian hakim akan memanggil mereka berdua. Dan dihadapkan. Berkata kepada orang yang menolak bahwa itu bukan miliknya. Mendakwa bahwa itu adalah milik miliknya bukan milik si fulan yang menempatinya. Maka Nabi mengatakan, "Alaka bayyinah?" Apakah engkau memiliki bukti? Mana surat tanahnya? Kalau memang itu punyamu dan bukan punya saudaramu yang sudah menempati bertahun-tahun bahkan sejak kakeknya. Mana buktimu? Mana surat tanahnya? Kemudian dicari, tidak ditemukan surat tanahnya. Saya tidak punya bukti apa-apa. Tetapi itulah yang di, diwariskan oleh kakek saya kepada ayah saya dan juga diwariskan kepada saya cuma karena saya tinggal di luar kota, maka sekarang baru saya sempat untuk menggarapnya. Saya bangkrut, maka mau tidak mau saya harus mengambil hak saya yang dulu diberikan oleh kakek saya, kemudian ayah saya dan turun kepada saya. Maka apa jawaban dari hakim? Hakim ketika bertanya kepada seorang yang mengaku sebuah tanah yang sudah ditinggali orang lain adalah miliknya, dia tidak akan memberikan tanah itu kepada di orang yang mengaku tersebut dengan tanpa adanya apa? bukti. Maka ketika tidak ada bukti, apa yang dilakukan oleh seorang hakim? Hakim akan melempar kepada mudda alaih. Orang yang sudah menempati tanah itu yang dia eh, apa namanya? merasa bahwa tanah itu adalah miliknya. Mudda alaih akan diminta oleh Nabi oleh seorang hakim, maukah engkau bersumpah bahwa tanah itu adalah milikmu? Kalau dia mengatakan, ya saya mau bersumpah. Saya bersumpah bahwa tanah itu adalah milikku. Saya bersumpah, saya bersumpah bahwa tanah itu saya, tanah itu adalah milik milikku. Begitu dia bersumpah, maka hakim akan mengetok palu dan mengatakan tanah ini sah menjadi miliknya. Artinya menetapkan keadaan tanah itu miliknya karena orang yang mengaku-ngaku tanah itu miliknya tidak bisa menunjukkan apa? bukti. Tetapi hakikatnya bagaimana? hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala dan pemiliknya yang tahu. Kalau memang tanah itu milik si pengaku-ngaku tadi, orang yang mengaku tadi miliknya, maka berarti orang yang tinggal begitu lama di sana sehingga meyakini bahwa tanah itu miliknya, ini telah melakukan perbuatan zalim karena dia telah bersumpah menjual sumpahnya untuk mengambil harta milik orang orang lain. Bersumpah dengan sumpah palsu demi mendapatkan sebagian dari harta milik orang lain. Taib, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Manektata hakamriim muslimin biyamini. Barang siapa yang mengambil harta milik orang lain, muslim yang lainnya ini, dengan sumpahnya. Fakat aujaballahu lahu nar. Maka Allah sudah mewajibkan baginya api neraka. Waharrama alaihil jannah. Dan bahkan Allah mengharamkan untuknya surga. Wal billah. Ini beratnya sumpah palsu di hadapan seorang hakim. Orang mengira kalau seorang sudah ber, apa namanya berhasil mengaku-ngaku sesuatu harta itu menjadi miliknya dan itu sudah di bawah keputusan hakim, mengira bahwa dia akan selamat. Tidak. Orang yang menggunakan sumpah palsunya ini tidak akan selamat di hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi hakim, Nabi sendiri mengatakan, Nabi mengatakan bahwa apa? Inna ahkum ala nahwi ma asma. Sesungguhnya aku itu ketika berhukum hanya sesuai dengan apa yang aku dengar. Waqad yakunu ahadukum alhana hujjati. Bisa jadi salah seorang di antara kalian itu tidak pandai dalam berjidal sehingga dia kalah. Kemudian aku berikan haknya kepada orang lain, maka ketahuilah telah aku potongkan baginya potongan dari api neraka. Jadi hukum yang menjadi keputusan hakim itu tidak menghalalkan apa yang haram untuknya, tidak menjadikan harta milik orang lain itu menjadi miliknya, tidak. Karena hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka hakim hanya berhukum sesuai apa yang dia dengar dari dua orang yang bertikai. Kemudian di antara bentuk ketoliman yang lain juga adalah al-ghish fil muamalat, perbuatan ghish menipu perbuatan curang di dalam jual beli. Kemudian demikian pula mengurangi hak manusia, mengurangi hak-hak manusia. Uh, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar makanan. Kemudian Nabi melihat ada tumpukan makanan yang terlihat bagus. Kemudian Nabi memasukkan tangannya. Ketika tangannya ini dimasukkan, ternyata makanan itu bagian bawahnya basah. Ya. Sekarang mungkin kalau orang jual kurma, ditumpuk kurmanya, setumpukan gunung, kemudian yang bagian atas tuh bagus-bagus, bagian depan bagus-bagus. Tetapi penjual menjuali bagian mana? Bagian belakang. Ya, hati-hati ini. Saya sering memperhatikan orang yang menjual rambutan kalau di negeri kita. Orang menjual rambutan, masya Allah di depan tuh masih seger-seger semua. Ketika setumpuk begini, tinggi begini, dia mengambilnya bukan dari yang di depan, yang diambil yang dari belakang. Sedangkan ini belakang ini yang busuk-busuk. Wallahi saya pernah membeli 2 kilo. Ini di arah menuju Kulon Progo. 2 kilogram apa namanya rambutan. Semuanya busuk. Wallahi haram. Orang yang melakukan ini telah melakukan perbuatan rish, menipu yang luar biasa. Saya tidak akan mungkin membeli makanan yang busuk. Atas hak apa seseorang menjual makanan yang busuk yang kemudian tidak akan mungkin dimakan oleh pembelinya? Karenanya tidak boleh bagi seorang muslim ini melakukan perbuatan rish, menipu dalam makanan, mencampur antara barang hari ini dengan barang kemarin. Ini juga tidak boleh. Kalau penjual ikan, maka biasanya penjual ikan ini akan membedakan. Udang yang ini harganya, udang berapa sih? Saya jarang beli udang. 70 ribu. 55 ribu. Udang yang kemarin harganya 30 ribu saja. Dibedakan harganya. Kenapa dibedakan? Karena yang ini sudah kemarin, yang ini baru. Yang baru pasti lebih mahal daripada yang kemarin. Jangan dicampur menjadi satu. Kecuali kalau pembelinya memang pengen dicampur. Bu, campur aja bu. 40 ribu ya. Nah, di, dia mau harga di tengah-tengah. Maka itu terserah kepada pembeli. Kedua-duanya sudah saling ridho. Toib. <clears throat> Kemudian Nabi saw. mengatakan pada penjual yang mencampur makanannya yang di atas bagus yang di bawah itu kot jelek. Maha Daya sahibat ta'am. Apa yang kau lakukan ini wahai pemilih makanan? Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas. Tidakkah engkau letakkan yang basah ini di atas sehingga orang juga tahu bahwa ini adalah basah? Apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Kemudian uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin dan antum semua sudah hafal insyaallah. Wailul lil mutaffifin sampai akhir ayat insyaallah. Ini menjelaskan tentang kezaliman ini. Bentuk lain dari kezaliman adalah seorang yang berhutang tidak segera membayar hutangnya. Ini bentuk kezaliman yang besar. Nabi mengatakan, matalul ghina zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang adalah perbuatan zalim. Kemudian mendolimi orang lain dengan lisannya, kalimat-kalimat yang buruk yang menyebabkannya menjadi sakit hati apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang ucapan-ucapan kita yang buruk seperti ini kepada orang lain? Sakilat ka ummuka ya Nabi mengatakan wahal yakubun nasa nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah manusia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka dan bagian mukanya didahulukan dirumuskan ke dalam api neraka atau hidungnya dimasukkan ke dalam api neraka kecuali karena apa? Karena lisan mereka, lidah mereka yang tidak bisa mereka jaga. Mereka melakukan kezaliman dengan lisan mereka. Kemudian juga bentuk di antara bentuk kezaliman adalah bentuk kezaliman kepada binatang. Dan mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah pernah mendengar kisah tentang wanita yang disiksa dan dimasukkan dalam neraka gara-gara menyiksa apa? kucing dia letakkan kucing itu dalam sarangnya, kandangnya, tidak diberi makan, tidak pula dilepaskan mencari makan sendiri. Ini pertanda kalau kita punya binatang peliharaan, kita tidak bisa memberi makannya, maka apa yang kita lakukan? Cukup kita lepaskan supaya dia bisa mencari makan sendiri. Tidak boleh kita kandangkan kemudian kita lalai dalam memberi makannya. Kalau kita lalai berarti kita telah melakukan perbuatan volume. Sekalipun itu binatang milik kita sendiri. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor binatang. Pada saat itu Nabi gambarkan binatang itu leng, punggungnya lengket dengan perutnya. Punggungnya sudah lengket dengan perutnya. Ini ibarat Nabi SAW menunjukkan saking kurusnya unta tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang, tidakkah semestinya binatang ini dikendarai dalam keadaan sehat atau dimakan dalam keadaan sehat. Maksudnya Nabi mengatakan hendaknya binatang ini dijaga dengan baik, diberi makan sampai gemuk sehingga kuat untuk ditunggangi dalam keadaan sehat. Atau kalau ingin dimakan dikonsumsi maka juga dikonsumsi dalam keadaan gemuk sehat. Menunjukkan bahwa perbuatan kedoliman tidak memberi makan binatang adalah kedoliman yang akan dibawa seseorang ke dalam sampai di hari kiamat. Kemudian di antara bentuk kedoliman adalah bentuk kedoliman kepada istri. Ah, ini juga besar ini. Istri kepada suami, suami kepada istri, sama-sama berbuat kedoliman. Ya. Seorang suami memukul istrinya dengan dolim. Di sini memukul istri dibenarkan dalam Islam. Manakala sebabnya adalah syar'i. Tetapi terkadang suami memukul tanpa sebab yang syar'i maka pemukulan yang disebabkan karena sebab yang tidak syar'i itu menyebabkan pemukulan itu masuk kategori ke dalam perbuatan apa? zalim. Demikian pula mendolimi anak. Ketika seorang ayah, masya Allah kuat, tiap hari latihan karate, taekwondo, apapun bentuk perlatihan bela diri, bahkan sudah sabu hitam, tetapi dia tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan dirinya. Ketika sudah lihat anaknya rengek sedikit, tangannya melayang. Ketika anaknya melakukan kesalahan kecil, kakinya menendang. Maka orang yang seperti ini bukan orang yang kuat sesungguhnya. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya pada saat dia marah. Lalu pemukulan seseorang ayah, bolehkah ayah memukul anaknya? Boleh apabila sebabnya adalah sebab syar'i. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memukul anaknya 10 tahun ketika anaknya diperintahkan untuk sholat tidak mau pergi sholat dan berlaku ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikiaskan kepadanya. Itu sebab yang syar'i. Anaknya mungkin mencuri. Maka di antara hukuman ayah mungkin dipukul, tetapi pukulannya pun bukan pukulan Siapa? Mike Tyson apa siapa itu? Muhammad Ali, bukan. Memukul anak itu terkadang memukul dengan adab, memukul dengan penuh kasih sayang. Dan itu diizinkan dalam Islam selama dalam batas-batas yang syar'i. Kalau melampaui batas berarti termasuk dalam perbuatan kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Eh, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kedoliman yang lain yang bisa menyebabkan seseorang ini kehabisan bekalnya eh, di akhirat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga amal kebaikan kita ini ya sampai di hari kiamat kelak utuh tidak kurang sedikit apapun tidak dikurangi dengan kedoliman-kedoliman yang kita lakukan di dunia. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita juga dari perbuatan dolim. Mendolimi istri kita, mendolimi anak kita, mendolimi orang tua kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kelahir kita ucapkan kepada beliau Ustaz Suban Kadapi yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir di Masjid Agung Suhada ini Barakallahu fikum InsyaAllah kita akan bertemu di lain kesempatan bersama beliau Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan Dan mudah pula untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih banyak atas perhatiannya Kita tutup dengan doa kepada majelis subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.